Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathira kama amar Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd Ayolah wa kiram rahimani wa rahimakumullah Kita masuk pada dosa besar yang berikutnya yang keempat Al-kabiratul al kabiratul rabi'ah dosa besar yang keempat adalah tarkus sholat meninggalkan sholat sebagaimana yang kita ketahui barakallahu fikum sholat adalah salah satu rukun dari rukun Islam bahkan perkara yang sangat ditekankan dalam rukun Islam setelah dua kalimat syahadat Bahkan syariat sholat disyariatkan dengan bentuk yang paling sempurna dari segala sisi ibadah dan yang paling baik dan di dalam sholat di dalam ibadah sholat terkandung berbagai macam ibadah ibadah hati ibadah lisan ibadah anggota badan di dalam sholat terdapat di dalam sholat ibadah membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya setelah Al-Fatihah begitu juga doa dan zikir subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la dan ibadah anggota badan ruku sujud iktidal duduk di antara dua sujud dan barakallahu itu yang terkandung dalam ibadah solat. bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan mewajibkan solat kepada Nabi kita uh, memerintahkan wajibnya solat lima waktu dalam sehari semalam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad ketika di Mekah atau di Madinah eh, naam Allah wahyukan namun ibadah sholat atau perintah-perintah yang lain di Allah wahyukan di Madinah Allah alam bisawab apakah ada di perintah yang diwajibkan di Mekah selain perintah tauhid misalnya yang jelas kalau perintah-perintah yang lain Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad saw. berbeda dengan perintah sholat Allah wajibkan dengan ketika di malam Lailatul Mi'raj fis sama. Di malam Lailatul Mi'raj naiknya Rasulullah ke langit. Berbeda dengan syariat saat yang lain. Ini menunjukkan barakallahu azamnya dan sangat ditekankannya serta wajibnya dan tingginya kedudukan sholat sholat sebagaimana yang kita ketahui hukumnya wajib dalam sehari semalam lima waktu berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma wa aqimus salata wa atu zakah maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dalam al Baqarah ayat 43 ayat yang semakna atau ayat yang seperti ini sangat banyak sekali wa aqimus salata wa atu zakah ayat yang semisal ini sangat banyak sekali dalil dari hadis juga banyak di antaranya bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Makhrajahu Bukhari Muslim. Dan ijma disampaikan Ibnu di antaranya disampaikan Ibnu Qudamah rahimahullah, ijma'ul ummati ala wujubi khamsa salawatin khamsa salawati tin fil yaumi mar fil yaumi walaitan walailah umat sepakat tentang ala wujubi khamsi salawat fil yaumi walailah atas wajibnya salat lima waktu dalam sehari semalam ini kata Imam Udama rahimah sepakat umat tentang wajibnya maka orang yang meninggalkan salat Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang Dosa yang sangat besar Sebelum itu, orang yang mengingkari kewajiban sholat, orang yang mengingkari kewajiban sholat, walaupun seandainya dia sholat, hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama. Orang yang meninggal, orang yang mengingkari, anak ulangi, orang yang mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia sholat, hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama. Karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah tentang perintah wajibnya sholat dalam sehari lima waktu. Naam. Kemudian barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Orang yang meninggalkan sholat dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin dirikanlah salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik dirikanlah salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik nah perhatikan di sini kata Imam Marwazi rahimahullah fabayyana anna alamata an yakuna minal musyrikin tarkas salat dijelaskan pada ayat ini tanda orang itu sebagai orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Maka dari itu para ulama ada yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir berdasarkan banyak ayat dan banyak hadis di antaranya ayat ini disebutkan tanda pada ayat ini orang musyrik itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Nah, Al-Imam Zahabi rahimahullah memasukkan dosa besar yang keempat dalam kitab beliau yang sangat terkenal Al-Kabair meninggalkan sholat sebagai dosa besar yang keempat. Di antaranya dalilnya disebutkan oleh beliau fakhalafa fakhalafa min ba'dihim khalfun khalfun alda'us salah khalfun alda'us salata wattaba'us sahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man tab فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu fasaufa yalqauna ghaya maka kelak mereka akan menemui kesesatan illa man taba kecuali orang yang bertobat. Dalam surat Maryam ayat 60. Dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 7, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang dalam salat mereka sahun yaitu lalai alladzina hum yuraun yaitu mereka yang ria wayamnaun almaun, maun yang enggan menolong dengan ya, wayamnaun ya, almaun maun dan dan orang-orang yang enggan menolong itu barhalafikum. disebutkan di sini celaka bagi orang-orang yang sholat yang sholatnya lalai yaitu seperti apa dijelaskan oleh para ulama contoh misalnya tidaklah dia sholat kecuali setelah keluar waktunya waktu zuhur misalnya habisnya jam 3 dia sholatnya misalnya selalu sudah terdengar azan asar misalnya atau dia sholat tapi tidak mendatangkan syarat-syarat sahnya sholat rukun-rukun diterimanya sholat rukun-rukun sholat wajib-wajib sholat dilalaikan hal itu sholat sekenanya nggak tumaninah misalnya atau syarat sahnya sholat juga tidak terpenuhi misalnya ini masuk pada ayat ini dalam ayat yang lainnya dibawakan oleh beliau masalah fis saqar qalu lam nakum minal musallin masalakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Kalu mereka berkata lam naku qalu lam naku minal musallin mereka berkata sesungguhnya kami bukanlah orang-orang yang termasuk mengerjakan sholat. Nah. Dalam sebuah hadis atau beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau Al Imam Dhahabi, qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as salah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya sungguh mereka telah sungguh dia telah kafir. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dalil yang lain Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man fatathu asri habitat habita amalu. Barang siapa yang terlewat meninggalkan sholat asar maka pahalanya akan dihapus. Maka dari itu, barakallahu fikum, besarnya orang yang meninggalkan sholat terkhusus sholat asar pada hadis ini. Dalil yang lain dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah bainal abdi wa baina syirki tarkus sholat. Antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah dengan meninggalkan sholat. Dalam sebuah riwayat waqala Umar radhiyallahu taala anhu amma innahu la khadza li ahadin fil Islam adha as salah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu amma innahu la khadza bahwa amma adapun seseorang la khadza tidak akan beruntung li ahadin fil Islam seseorang yang beragama Islam adha as salah. Orang yang menyia-nyiakan salat Ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Waruya Jurairi an Abdullah bin Saqiq qala kana ashabu Rasulillah qala kana ashabu Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun ghairus salah. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu pun dari sebuah amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan seseorang kufur selain dari amalan sholat artinya fikum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja menurut para sahabat kufur hukumnya kafir maka dari itu para ulama sebagian ulama menjelaskan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun dia meyakini kewajiban sholat sebagian para ulama menganggapnya kafir dengan kekufuran yang besar yang menyebabkan keluar pelakunya dari agama Islam diantaranya para ulama kita menjelaskan hal tersebut kalau dia mati dalam keadaan tersebut, nggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tidak mewarisi, tidak apa, tidak boleh mewarisi dan diwariskan. Ini ada ulama yang berpendapat seperti itu dikarenakan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan hal tersebut dari ayat dan hadis di antaranya para sahabat dahulu ijma para sahabat dahulu ijma tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ini dalilnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatu. fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira Amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Jika baik sholatnya maka dia beruntung dan sukses. Jika rusak sholatnya maka dia gagal dan rugi. Hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi. Dalil yang lain disebutkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah, umir an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam hisabuhum Allah. Aku diperintahkan aku diperintah untuk memerangi manusia sampai dia menyeru sampai dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah mendirikan salat mengeluarkan zakat apa mereka apabila mereka melakukan hal yang demikian itu asammu minni dima'ahum terjaga darah mereka asammu minni terjaga Nam darah mereka, harta mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum Allah dan hisabnya atas Allah. Mutafakun alaih. Dalil yang lain disebutkan wa an Abi Sa'id dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan qala ada seseorang yang berkata ya Rasulullah itakillah wahai Rasulullah bertakwalah faqala Rasulullah berkata wailak alastu ahaqqa ahlil ardi an Allah celaka kamu bukankah aku orang yang paling berhak dari penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah alastu ahaqqa ahlil ardi an Allah bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa di penduduk bumi ini untuk bertakwa di penduduk bumi ini bayangkan seperti ini faqala Khalid ibnu Walid berkata sahabat yang mulia Khalid bin Walid ala dar ala adrabu unuqah ya Rasulullah bolehkah aku memenggal lehernya wahai Rasulullah faqala la kata Rasul jangan la'allahu an yakuna yusalli jangan siapa tahu dia adalah atau uh, jangan siapa tahu atau dia termasuk orang yang melaksanakan sholat ya. mutafakun alaih wa hadhihi nusus tus'iru tus'aru wa hadhin nususu tus'aru bi kufri tarikil shalah. Ini kata Al Imam Dhahabi. Al Imam Dhahabi mengatakan dalil-dalil ini menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ini Al Imam Dhahabi rahimahullah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'ad ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahullahu 'ala nar. Tidaklah seorang hamba yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Muhammad adalah utus hamba dan utusan Allah kecuali Allah mengharamkan baginya neraka mutafakun alaih. Fa muakhiru salat an waqtiha sahibu kabirah. Jangankan orang yang meninggalkan salat orang yang mengakhirkan sholat orang yang mengakhirkan sholat tidaklah sholat dia kecuali telah keluar waktunya tadi sholat zuhur sudah terdengar azan asar sholat asar sudah terdengar azan maghrib watarikuha bil kulliyah dan orang yang meninggalkan seluruhnya kata beliau kata Imam Dahabi orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tidaklah sholat kecuali setelah keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar dan meninggalkan sholat secara keseluruhan anni as-salat wahidah atau sholat satu kaman zana wasarqa seperti orang yang berzina dan mencuri lianna tarka kulli salatin au tafwitaha kabirah sesungguhnya orang yang meninggalkan satu sholat li'anna tarka kulli salat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan setiap salat au tafwitaha kabirah termasuk dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kaba'ir illa an yatu Barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu berulang-ulang dia termasuk pelaku dosa besar kecuali bertobat. Beberapa kali barang siapa yang melakukan hal yang itu meninggalkan salat beberapa kali termasuk dia pelaku dosa besar. Fa in lazama tarka shalah fa huwa minal akhsarinal askiyail al mujrimin. Dari sini mengkonsekuensikan orang yang meninggalkan sholat termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang berbuat dosa. Ini kata Imam al zahabi rahimullah, sengking dosa besarnya dosa meninggalkan sholat dengan sengaja Allahu taala ala bisawab subhanaka allahumma bihamdika asyhadu antas la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik cukup insyaallah